Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lam biman huwa ahda sabila wa rabbuka ya'lamu ma ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم الحديث وقال عليه الصلاة والسلام من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنياته وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا ومحجة إلى ردك وجنتك ولا تجعله حجة علينا ولا سبيلا إلى سخطك ولا إلى النار التي هي دار عقوبتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وقد سمينا هذا التأليف الدعوة التامة وتذكرة العامة ورتبناه على مقدمة وذكر ثمانية أصناف خاتمة فأما المقدمة فنذكر فيها شرح فنذكر فيها شرح الدعوة إلى الله وإلى دينه وسبيله وأما الأصناف فالصنف الأول العلماء والثاني وصنف ثاني أهل الزهد والعبادة وصنف ثالث أهل الملك والسلطنة ونحوهم وصنف الرابع أهل التجارات والصناعات ونحوهم وصنف الخامس أهل الفقر والضعف والمسكنة والصنف السادس الاتباع من الأولاد والنساء والمماليك الأتباع من الأولاد والنساء والمماليك الصنف السابع أهل الطاعة وأهل المعصية من العامة وصنف الثامن man lam yastajib li ta'watillahi wa rasulihi wa lam yu'min billahi wal yaumil akhir fa wa ammal khatimatu fatakatu tan'atifu ala nasihati haula'il asnaf athamaniya ala wajhin wajiz wa ala nasaih wa ala nasaih wa mawa'id wa raqaik wa ala nasaiha wa mawa'ida wa raqaik raqa'iq بتمامها يتم الكتاب والله هو الهادي إلى الحق والصواب ومنه نسأل العون والتأييد ونستمد التوفيق والتسديد هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وهذا أوان الشروع في المقصود وبالله الاستعانة وبالله الاستعانة عليه وعليه البلاغ لا إله إلا غيره ولا رب سواه لا معبود ولا مقصود إلا إياه وله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان أولا وآخرا وظاهرا وباطنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين Wadhakir dan ingatkanlah. Fa inna dzikra karena sesungguhnya peringatan itu akan manfaat bagi orang yang beriman. Maka zikra itu enggak manfaat kalau orang itu enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sulit orang memperingat ama eh, mendapatkan menerima peringatan kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sudah enggak ada lagi kemampuan, enggak ada kekuatan kecuali yang datangnya dari Allah. Yang maha tinggi dan maha agung. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kita ini enggak punya ilmu. Illa ma'alam tanah kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha memiliki hikmah. Alhamdulillah Maha Suci Allah yang memiliki kekuatan dan keagungan, kemuliaan. Sang Malik Al-Quddus Salam. Sang Malik pemimpin, penguasa. Al-Quddus As-Suci As-Salam yang memberi keamanan. Al-Mu'min yang memberi keamanan, Al-Muhaimin yang memberi keadilan. Al-Alam yang maha tahu. Alladzi manna alaina yang telah memberi karunia kepada kita semua bi an hadana ilal iman yaitu karunia dengan kita diberi hidayah diberi petunjuk untuk beriman kepada Allah wal Islam dan Islam mengikuti agama Islam. Inilah karunia Allah yang begitu besar. Wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nasi wal anam. Dan Maha suci Allah yang telah memberi karunia kepada kita dengan dijadikannya kita sebaik-baiknya umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala keluarkan, yang Allah ciptakan Wabayyana lana fi kitabihil azizil mubin. Dan kemudian Allah memberi keterangan kepada kita dalam kitabnya yang agung, kitabnya yang jelas yaitu Al-Qur'an. Wa 'ala lisan rasulih sadiqil amin melalui lisan kekasihnya nabi yang diutus olehnya as sadik Al-Amin yang maha jujur Al-Amin yang amanah Melalui lisan beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan syariat. ad din. Yang baik syariat itu adalah hudud. Hudud adalah keterangan pembahasan yang berkaitan dengan hukum jinayat ataupun ahkam, hukum-hukum. Batasan, hudud juga bisa artinya batasan. Ini halal haram, hukum juga seperti itu. Ya. Hudud di sini lebih tepat diartikan hudud adalah batasan, yaitu hal-hal yang nggak boleh diterjang. Wal ahkam dan hukum-hukum wa manahijil halal wal haram yang mengajarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Wa mayyaz lana bainal haqqi wal batil, mayyaza memilah. Nabi datang sebagai utusan Allah memilah mana yang benar, mana yang salah. Wal huda wad dalalah, memilah juga mana yang huda, hidayah, mana dalalah, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Wat ta'at wal atham, mana ketaatan dan mana dosa. Wa wadahat bidzalikal mahajjatu lisalikin, wa wadhahat dan akhirnya pun wadhahat jelas karena diutusnya nabi yang membawa Al-Qur'an tersebut akhirnya al-mahajjah mahajjah itu adalah jalan lisalikin bagi orang-orang yang berjalan al-muhtadin yang mendapatkan hidayah wa qamat bihi dan akhirnya hujjah itu pun menjadi jelas, qamat, terungkap hujjah. Ya. Ala tarikin al-mu'tadin. Bagi orang-orang yang ingin meninggalkan aturan Allah ataupun orang-orang yang melalui yang melampaui batas. Qamatil hujjah. Setelah Rasulullah datang, kalau ente enggak salat awas, kalau ente enggak zakat awas, kalau itu tidak berbuat baik, awas, hujah sudah gamat. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ni'mah as dan milik Allah lah segala kenikmatan yang telah datang dengan atas yang datang dengan di hadapan kita. Wal hujjah baligha ala jamil alamin. Ya. Dan hujjah bukti yang jelas bagi semua orang yang ada di alam semesta ini, baik yang khusus maupun yang am. Khalaqal khalqa lima yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk terserah kehendaknya. Wasta'malahum fima yasha dan diperintahkan kepada hal yang dia ingini dan kehendaki. Diperintahkan kita beramal kepada hal yang Allah kehendaki. Dan itu semua perintah Allah rahmatan wa fadlan. Karena kasih sayang dan keutamaan. Hikmatan wa adlan. Hik hikmah dan keadilannya. Wa nawa'ahum fi dalik wa fi ghairihi min ahwalihim wa af'alihim wa siyarihim. Kemudian nawa'ayu nawwi'u. Dibuat bermacam-macam. Fi dalik wa fi ghairihi baik yang telah disebutkan tadi atau yang lainnya min ahwalihim dari semua keadaan mereka wa af'alihim pekerjaan mereka wasiarihim jalan hidup mereka macam-macam ada yang jadi petani ada yang jadi pedagang ada yang jadi ulama ada yang jadi pejabat nawa'ahum af'alnya ahwalnya wasirahum wasawarahum ala anwa'im dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan manusia dengan surah yang bermacam-macam. Wukasamahum fihi ala aksam. Kemudian dibagi mereka itu dengan bagi-bagi yang macam-macam. Liadul bidalik ala azim kudratihil bahirah. Ini semua hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap ya, kemampuannya, kekudrohannya yang begitu besar dan begitu agung. Dan ilmunya yang begitu luas dan kehendaknya yang maha qahirah, maha mampu, maha mampu. Jadi kalau Allah sudah mau ya kun fayakun. Wa syu'unihi al-batinah wa zahirah dan urusan Allah, urusan-urusan Allah yang zahir maupun yang batin. Ya. Walaisa fi dan semua ini tidaklah karena ketidakadilan Allah kepada hambanya dan juga tidak karena dolim. Ya. Imam Abdullah bin Alawil Haddad membuka kitabnya saat ini dengan mengungkap kenikmatan Allah semua kepada kita dan kemudian kita harus yakini bahwa manusia itu memang beda-beda. Profesinya beda, sifatnya beda, jalan hidupnya beda-beda, nggak ada yang sama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua rahmatnya Allah. Ya. Kemudian ini juga Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Mampunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui mereka. Mengurus semua mereka. Ya. Dan ini ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kuat, ada yang lemah. Bukan karena Allah nggak adil. Ya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu nggak bisa dipertanggungjawabkan apa yang diperbuat ente yang harus dipertanggungjawabkan. Allah menciptakan surga dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan penghuni surga. Allah menciptakan neraka, Allah juga menciptakan penghuni neraka. Dan yang diciptakan fahum bi amal ahli jannah ya'malun. Sebagai penghuni surga, di dunia mereka akan beramal amalan penghuni surga. Dan barang siapa yang diciptakan untuk menghuni neraka, maka di dunia pun dia akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Wahum fi jami'i dzalik la yukhlagu la yakhluquna syai'an. Manusia itu tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun dan mereka lah yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an. Mereka enggak memiliki untuk diri mereka bahaya maupun manfaat. Mati atau hidup, kita nggak bisa mematikan diri kita, kita nggak bisa menghidupkan diri kita. Ya. Mau bunuh diri, ya kalau mati, kalau enggak. Mau berobat, ya kalau berhasil, kalau enggak. Yang mau mati, ya kadang mati. Yang hidup, ya hidup. Semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nusyuron, enggak bisa membangkitkan Walaisu bidzalik fi hal taksirihim 'anil qiyam bihaqqih wa imtithali amrih wala fa bi ahdih wala firtikab nahyih wal amal bi maksiyati yu'dzarun. Tapi ingat atas kekurangan makhluk atau manusia jangan terus mereka mau mengatakan bahwa ini semua kehendak Allah. Ya. Walaisu bidzalik fi hal taksirihim 'anil qiyam bihaqqih yu'dzarun. Itu loh jawabannya di bawah. Mereka enggak uzur, enggak bisa punya alasan kalau mereka itu enggak nurut sama Allah, enggak wafat bi ahdillah, nggak menepati janji ataupun ketika mereka itu melakukan dosa. Enggak uzur. Walaupun itu Allah yang menciptakan tapi enggak uzur karena manusia diberi ikhtiar untuk melakukan hal yang baik dan buruk walaupun semua takdir datang dari Allah. Mahmakanu mukhtarin wa ghairu mustakrahin wa maghurin wala majburin. Ya, walaupun manusia adalah mendapat ikhtiar, mereka enggak dipaksa dan tidak juga maghur. Sama, mustakrah sama maghurin, wala majburin juga sama. Sungguh binasa orang yang mutanatti'un, mutanatti' atau orang yang kasar atau orang yang apa? radikal radikal, al-muta'ammiqun atau orang-orang yang banyak kritik. Ya, masalah takdir. Al-mutarakhisun al-muhtajjuna ala rabbihim atau orang-orang yang suka ngentengkan dan menghujahkan semua kembali kepada Allah. Alladzina qala fihim azza azza min qail sebagaimana yang mereka Allah katakan dalam Al-Qur'an in yattabi'una mereka mengikuti sangkaan mereka Wa inhum illa yakhrusun. Enggak lain mereka adalah orang-orang yang bisu. Falahu subhanahu wa ta'ala al-haul wa taulu. Sesungguhnya milik Allah lah yang namanya kekuatan. Dan memiliki Allah lah kekayaan. Wal fadlu wal ihsan. Keutamaan dan kebaikan. Wal manu wal in'am. Dan yang namanya manu. Apa man itu? Pemberian dan ke kenikmatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasallam yang dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad yang telah diutus sebagai rahmah alam semesta, penutup para nabi, wa ja'alahu sayyidal mursalin dan Allah menjadikan beliau Nabi Muhammad pemimpin para rasul dan paling mulianya para orang dahulu dan yang akan datang. Awalu syafi'in wa musyafa'in. Orang yang pertama kali dapat pertolongan Allah dan yang pertama kali menolong dengan izin Allah. Beserta keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang para a'immah dan para tabi'in yang mengikuti mereka sampai nanti di hari dibangkitkan, hari kiamat dan hari di mahsyar, hisab dan wazan dan melikuti jisir atau siratul mustaqim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk melalui itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit Sesungguhnya Allah menetapkan mereka orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di kehidupan di dunia maupun di akhirat yaitu la ilaha illallah yudhillullahu dhalimin. dan sesungguhnya Allah memberikan dalal kesesatan bagi orang-orang yang berbuat zalim dalam kehidupannya di dunia wa yaf'alullahu ma yasha Allah Maha berbuat apa yang Allah kehendaki Alam taro ila alladzina baddalu ni'matallahi kufran tidaklah kau melihat mereka orang-orang yang merubah kenikmatan Allah menjadi kekufuran maka mereka oleh Allah ahallu ditempatkan kaumahum dengan kaumnya darul bawar yaitu di neraka. Udkhilul jan udkhilul ladina amanu wa amilu sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi rabbihim. Maka mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala sekal abadi dengan izin Allah tahiyyatuhum fiha salam dan kehormatan untuk mereka adalah keselamatan. Allahumma inna bikal iyad wal liyat wal isti'anata wal i'tisam bika bikallah min syururi anfusina wa sayyati a'malina wa min syairi syaitanin marid wa jabbarin mu'anid wa baghin wa hasid wa min syarri ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzil minas sama wa ma ya'ruju fiha wa antar rahimul ghafur tujir wa la yujar alik lah yang memberikan keamanan dan bukan yang di mendapatkan keamanan. Walaman manja ilai ilai, enggak ada yang namanya keselamatan kecuali kepada Allah. Allahumma tina bihudak wa ja'alna miman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asok. hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa wa ma taufiqi illa billah enggak ada petunjuk kecuali yang datang dari Allah wa alai tawakal tu wa unib hanya kepada Allah aku bertawakal dan kembali wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami meminta pertolongan dan meminta bantuan. Nikmal maula wa nikman nasir. Sesungguhnya sebaik-baiknya pemberi bantuan dan pertolongan hanyalah Allah. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah tafarrada bil qidam wa tawahada bil baqa' wa dawam. Satu-satunya yang qadim dan satu-satunya yang kekal untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam bisawab. Itu pembukaannya. Kita akan bahas nanti sebentar lagi pembukaan yang kedua yaitu tentang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu baituhu khalin minal mata wa laysa fihi siwal mutahharah aw matharah allati yatawadda minha faqila lahu yawman ألا تجعل في بيتك متاعا فقال إن رب البيت لا يدعنا نقيم فيه وإن لنا بيتا آخر سنوجه إليه صالح أعمالنا إن شاء الله وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله يقول لأصحابه لا تعتنوا بغسل ثيابكم Fala galbun nagiyun fi thawbin danasin ahabbu ilallahi ta'ala min galbi danasin fi thawbin nagi. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yagul, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhshan minkum thiyaban wa araqqa guluba aragga guluban wa sayati zamanun yakunu ahluhu araqqa thiyaban wa akhshan guluba Wa kana Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala yaqul ruba mubayyit rubbam mabit li thiyabihi mubayyid li thiyabihi mudannas li dinihi rubba mubayyib rubba mubayyid li thiyabihi mudannis li thiyabihi li dinihi wa qad qila marra li abi sulaiman ad-darani rahimallahu taala ala tasrah li haya ala ala tasrah li hayatak faqala lahu inni idza lafarihul galab wa qila li ibrahim bin adham ala takhdab lahiyatak qala al khidab zinatun wa ma nahnu min ahli hal an wa kana thabit al-bina al-bunani rahimahullah taala yaqul rubbama uridu an aghsil thawbi fa ufakkir fi qalbi fa atruku wa kana yaghsil thawbahu bil ashnan faqad duna sabun wa kan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sahabil karim baituhu rumahnya khalin minal mata kosong enggak ada sedikit pun daripada benda-benda Siwal mabharoh kecuali tempat untuk berwudu allati yatawadda fiha au minha yang dia pakai untuk kalau wudu. Faqila lahu yauman ditanya oleh seseorang Ala taj'al fi baitik mataan, kenapa sih kok enggak punya benda di rumah, lemari, kursi, TV ataupun yang lainnya? Jawabannya inna rabbal bait la yata'una nuqim fihi karena Allah yang mempunyai yang memiliki rumah La yada'una, la yatrukuna. Nukimu fihi. Enggak akan tanya kepada kita nanti kenapa kok kau enggak isi rumah tadi. Enggak ada tanya seperti itu. Wa anna lana baitan akhar. Dan aku juga punya rumah yang kedua. Setelah rumahku ini akan ada rumah lagi. Sanwajih ilah soal ilaihi hal itu yang lebih aku perhatikan. Benda-bendanya yang harus mesti aku siapkan. Apa? Soleh amalina perbuatan baik insya Allah. Daripada ngurus rumah kita diurus dengan sebaik mungkin, lupa kuburan rumah kita harus juga dikurus sebaik mungkin. Rumah di dunia bagus dikubur jelek, naudzubillah. Afaf atau mata'ul bait, ya tadi itu TV, kursi, karpet, itu mata'ul bait. Tapi kalau mata'ul gober, solehel amal, amal-amal yang baik itu jadi benda yang nanti menghiasi kuburan kita. Jangan ngurusi rumah kita tapi nggak ngurusi kubur. Dua-duanya bagus alhamdulillah, tapi kalau satu di antaranya lebih afdol kubur diperbaiki daripada rumah kita kita perbaiki di kubur kita nggak karu-karuan. Wa kana Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah taala yaqul li ashhabi la ta'tanu bi ghasli thiyabikum. Kau jangan terlalu sibuk ngurusin putihnya bajumu. Fala bun nakiyun fi thawbin danasin ahabu ilallah min qalbu danisin fi thawbin nagi. Ketahuilah hati yang bersih tapi bajunya kotor itu lebih dicintai oleh Allah daripada hati yang kotor yang ditutup dengan baju yang bersih. Lah kalau dua-duanya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya mending hatinya bersih, baju kotor nggak apa-apa. Ini peringatan agar kita nggak sibuk ngurusin dohir tapi batinnya terbengkalai. Kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yaqul, para sahabat Rasulullah dulu bajunya lebih kasar dari kalian. Wa araqu guluban tapi hati mereka lebih lentur, lebih lunak dari kalian. Dan akan ada zaman penghuninya nanti bajunya lemes, bajunya bagus, lentur. Akan tetapi hati mereka yang kasar. Ya mungkin zaman sekarang ini bajunya bagus-bagus, tapi hatinya nggak ada yang bagus. Dulu baju nggak begitu bagus, tapi hati mereka pada bagus. Abu Ubaidah beliau berkata, rupa mubayyid li thiyabihi mudannis lidini." Kadang ada orang membersihkan bajunya mengotori agamanya. Pakai baju niatnya jelek. Ini namanya orang yang memutihkan bajunya, menghancurkan, mengotori agamanya. Wakila marra li Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ala tasrah lihyatak Sulaiman Ad-Daron ditanya, kenapa kau nggak menyisir jenggotmu? Maka dikatakan, ini idha lafarihul qalb. Kalau aku ngurusi jenggot, berarti aku ini orang yang kosong. enggak ada kerjaan. Ibrahim bin Adham ditanya, Ala takhdhab lihyatak, kenapa kau nggak biar kenapa kau biarkan lehyamu kok putih? Pacar, pakaiin pacar. Biar apa? biar terwarnai indah. Beliau menjawab al-khidab zinatun. Khidab itu zina. Pacar itu hiasan. Wa man ahli halan, Sekarang saya sudah bukan orang ahlinya sudah. Bukan saatnya lagi saat ini aku menghiasi badanku. Sabit Al-Banani berkata, Rub Bama uridu an asil thawbi fa ufakir fi qalbi fa atrukuh wa kana yasil thawbahu bil asnan faqad tunasabun. Beliau berkata, saya sekali setiap kali mau membersihkan baju saya mikir. Apa yang gue pikir? Apakah aku hanya membersihkan baju kemudian aku biarkan hatiku kotor? Maka beliau sibuk untuk hatinya melupakan bajunya. Nah, inilah mereka orang-orang dahulu yang begitu sibuk untuk ngurusin hati mereka mendahulukan untuk membersihkan hati mereka daripada baju. Kalau dua-duanya itu babi hawa ni'mah. Sebaiknya dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa ya mending hati dibersih, baju kotor nggak apa-apa. Jangan sampai orang yang baju bajunya bersih akan tetapi hatinya kotor. Tapi kebersihan bohir insya Allah adalah dalalah atau bukti kebersihan hatinya. Maka itu bersihkan hati kita semua dan itu akan membuahkan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.